Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah rabbi israhli sadri wa li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hafalan surat As-Sajadah. Tapi sebelumnya Ustadz ingin tahu bagaimana ini kabar bapak-bapak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya kira-kira ini? Sehat ya, Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi para penghafal Al-Qur'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustadz Bobi akan membimbing kita semua melanjutkan hafalan surat As-Sajadah ayat keberapa? Masih ingat kira-kira malam ini ayat keberapa? Ayat 10 ya. 8 uh, ah, kemarin sampai 78 sekarang ayat eh, uh, 10 kemarin 89 ya sekarang ayat ke-10 insya Allah. Tapi sebelum Ustaz Bobi akan melanjutkan bersama-sama dengan kita menghafal ayat 10, kita akan murojaah. Kita akan mengulang kembali hafalan ayat-ayat Al-Quran dari surat As-Sajadah ayat 1 sampai ayat 9. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua masih ingat ayat 1 sampai ayat 9. Semua bersama-sama kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alif lam mim. 2 tanzilul kitabila raiba fihi mir bil alamin tiga am yakulu naftara bal huwal haqqu mir ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون empat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summas tawa alal arsh malakum min dunihi miwaliyu ala syafi' lima yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana daruhu alfasanatim mimma ta'uddun 6. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Tujuh. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin 8 Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin 9 Tumma sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah Koli lamma tas kurun. Baik, Alhamdulillah ya, telah kita ulang ayat 1 sampai ayat 9. Semoga semuanya lancar menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kita paham artinya dan kita merasakan kenikmatan dari setiap ayat yang kita baca, yang kita hafalkan. Baik, langsung saja insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-10 bersama Ustadz Bobi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Rabbi surah li sadri Wa yasir li amri Wa halal uqdatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma ja'alna min alladhina Istami'una al-qawla Fattabi'una ahsana Ilahi anta maksudi Wa ridhaka matlubi Atini mahabbataka wa ma'rifatak Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala syukur alhamdulillah kita Allah izinkan untuk ketemu lagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan untuk bisa menikmati ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat sajadah. Dan ibu bapak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> lagi murojaah tadi Ustaz perhatikan beberapa jemaah ada yang semangat sekali untuk ikut murojaah. Ada yang benar apal, ada yang setengah-setengah apalannya. Ada yang cuma gerak tangannya doang, mulutnya kagak gerak. Alhamdulillah tadi yang salah satu yang paling semangat ngafal kayaknya bapak pakai sorban sini maju. Tuh yang belakang tuh yang pakai sorban. Nah tuh ini kayaknya nggak pernah absen. Pegang mic siapa namanya terus dari tinggal di mana? Saya Ahmad Sugiono. Iya. Sugiono tinggal di mana Pak Sugiono? Di RT 4. RT 4 dekat sini. Iya di Masya belakang. Allah. Sudah hafal 1 sampai 9 hafal? Iya, sedikit-sedikit. Ah, coba. Sarabi maju lagi, pegangin mic. Nah, jarang-jarang masuk TV kan?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 Sebelumnya udah pernah ngacak-ngacak begini belum? Apalan pernah diacak-acak belum? Belum. Jadi kenapa bisa barusan? Masya Allah. Jadi jazakallah, silakan. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu salah satu kenikmatan menghafal Quran pakai gerakan tangan dan metode kauni menghafal Quran semua dari senyum. Antum mau diacak-acak kayak Pak Sugiono tuh bisa. Padahal belum pernah latihan Pak Sugiono ya. Satu nggak pernah latihan, yang kedua juga baru sekali tuh tampil tuh. Nah insya Allah ntar latihan kayak begitu Nanti Ramadan Asgar Kauni malam 27 bikin itikaf di Masjid Atin sekaligus perlombaan hafalan surat sejedah. Ustadz pengen ntar yang juaranya adalah jemaah Masjid Al-Falah. Takbir, Allahu Akbar. Ini baru mau di nanti tanggal 1 Maret program menghafal Al-Quran semudah tersenyum surat sejadah sedunia 23 negara ikutan dan lombanya catat tuh malam 27 di Atin maka udah dibocorin nama Masjid Al-Falah nih udah kira-kira dua bulan yang lalu udah hafalan. Dan ntar begitu modelnya diacak-acak di tesnya. Kemudian tesnya juga Ihwatalim rahmati Allah dengan artinya. Lebih gawatnya lagi itu, tadi Ustaz belum nyuruh aja. Baca dari bawah, dari ayat 9 ke 1. Ntar nggak berasa bisa sendiri. Maka teknik ini, kalau antum biasanya ngafal pakai mushaf, Insya Allah ngafal dari atas ke bawah jadi ribet, apalagi bawah ke atas. Tapi tanpa bacaan, tanpa musaf, tuh tadi diacak-acak bisa. Apalagi dari bawah ke atas. Baik, insya Allah malam ini Ustaz mau ngasih apalan dua ayat, ayat 10 dan 11. Pekan lalu Ustaz kasih tahu cari saudara empat orang. Masih ada nggak teman teman empat orang? Tengok kanan, tengok kiri, ada nggak? Kalau ada kumpulin, kalau ada kumpulin temennya. Kalau kurang cari teman baru, pokoknya empat, ayo cepetan. Berempat. Yuk bu, berempat, berempat. Kalau baru datang cari kelompok. Kalau misalnya kelompok kemarin empat orang utuh, alhamdulillah. Kalau ada yang nggak datang satu, cari anggota baru satu. Yang baru datang bergabung aja bergabung, bergabung sama kelompok lain. Nih, ini kurang satu nih, ke depan nih, kurang satu. Ayo orang askar kau nih atur, bantu coba. Kalau ngelihat ada yang kurang, bantuin. Berempat, satu kelompok empat. Minimal empat. Udah pada kenal belum? Kalau belum kenal, kenalan, tanya namanya. Biar jadi saudara. Semangat bersaudara dalam cinta Al-Quran. Seperti Rasulullah kalau belajar sama Jibril, belajar Al-Quran, dengkulnya nempel lah, mendengkul temennya, ayo eh, cepetan, sedekat mungkin, tempelin. Sudah? Yuk, sama-sama yang keras, taus dan basmalah. A'udzu Basmalah. Udah kedengeran belum siapa yang paling fasih taus yang basmalahnya di, di antara grup? Sekarang angkat tangan, telunjuknya, semuanya angkat telunjuk kanannya. Kita akan pilih satu ketua kelompok yang paling fase tadi bacaannya ya. Angkat tangan semuanya begini. Dalam hitungan tiga kita tunjuk dia. Satu, dua, tiga. Tunjuk. Yang paling banyak ditunjuk dia yang jadi ketuanya. Udah belum? Sudah punya ketua masing-masing? Sudah? Baik. Sudah? Satu kelompok minimal empat orang. Sudah? Baik ketua tunjuk siapa orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang empat. Karena masing-masing seperti pekan lalu Ustadz mau kasih, masing-masing harus hafalkan, masing-masing harus bisa ngajar. Sudah kebagian? Sudah? Baik. Barangkali ada yang baru datang sekali dalam teknik menghafal Quran semudah tersenyum, kita akan ikut cara Rasulullah, belajar sama Jibril. Jibril mengajarkan Rasulullah, nggak pakai musaf, nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan. Jadi yang pegang Al-Qur'an taruh aja Al-Qur'annya. Tutup Al-Qur'annya. Jangan dilihat, ntar kalau dilihat makin gak apal. Sudah belum? Baik. Bu, jangan nyontek Quran, Quran tutup dah. Orang pertama, dengerin ya. Ustadz akan ajarin bacanya, Ustadz akan ajarin gerakannya. Yang lain gak usah ikut ngafalin, masing-masing punya tanggung jawab. Orang pertama, hafalin jatahnya, orang kedua hafalin jatahnya, Hingga nanti orang pertama akan ngajarin teman sekelompoknya. Orang kedua juga akan ngajarin apa yang dihafal. Hingga semuanya ngajar. Paham? Jelas? Baik, tadi kita sudah taus, kita sudah basmalah. Orang pertama dengerin Ustadz ayatnya ini. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد Mayan panjang Dengerin, dengerin, dengerin Lihat gerakan Ustadz Ustaz baca, ikutin bacaannya. Kalau tangan Ustaz bergerak, ikutin gerakan tangannya. Wa qalu ikuti. Oh yang ngikutin orang satu aja orang pertama ya. Teman-teman yang gak usah ikutin. Wa qalu dan mereka berkata berkata Aida apakah bila wa qalu aida coba Bolalna Kami sudah punah Sudah punah atau mati Bolalna Kami sudah punah Wa qalu aidha Bolalna Coba Dolalna dengan dot ya. Dolalna. Sudah? Wa qalu aida dolalna. Coba. Fil ardi. Artinya sudah Artinya apa? di bumi bukan artinya sudah maksud Ustadz dalam surat sejarah udah berkali-kali nih Al-Ardi ya waqalu أإذا ضللنا fil ardi coba mantap Ainna Apakah sungguh kami وقالوا أئذا ضللنا ardi الأرض coba Mantap. Lafi khalqin Lafi khalqin Tahu bedanya? Awalnya lafi khalqin Ustaz baca. Tapi yang kedua lafi khalqin. Asalnya yang pertama, tapi karena mau ketemu dengan kata berikutnya jadi dibaca khalqin. Lafi khalqin dalam penciptaan jadid yang baru perhatikan Ustaz habis ini kagak diulang buat orang pertama Waqalu أئذا ضللنا في ardi coba أئنا لفي خلق جديد أئنا لفي خلق جديد Lagi وقالوا أإذا ضللنا في الأرض coba أإنا لفي خلق جديد Baik, orang pertama dengerin, nggak usah diikutin. Wa وقالوا aida aida ضللنا fil الأرض أئنا lafi khalqin jadid. mereka berkata apabila apakah jika kami sudah punah dari muka bumi ini apakah sungguh kami akan menjadi ciptaan yang baru Ah, ulang-ulang. Orang pertama. Ya. Mulai praktek itu, geser dikit dari grupnya. Sekarang orang kedua. Siap orang kedua? Angkat tangan orang kedua. Orang pertama tanggung jawab ya, jangan sampai salah tuh tadi yang diapalin. Orang kedua sekarang. Nih ayatnya orang kedua dengerin. Bal hum biliqa rabbihim kafirun pendek banget buat orang kedua nih bal bahkan ikutin hum mereka biliqa'i rabbihim dengan perjumpaan Robnya kafirun adalah orang-orang yang ingkar bahkan mereka terhadap perjumpaan dengan Allah mereka ingkar nggak percaya jadi Ustaz balhum biliqa'i rabbihim kafirun sekarang Ustaz sambung bal hum biliqa'i rabbihim kafirun sama-sama Kafirun apa kafirin? Kafirun balhum hum tahan tiga mulutnya kayak senyum balhum biliqa koknya empat biliqa empat dan Ustaz balhum ko rabbihim kafirun ini orang kedua kencang Orang pertama masih apal kagak? Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Orang kedua, bal hum bi liqa'i rabb rabbihim kafirun. Ah, orang pertama, orang kedua latihan, ulang-ulang. Sekarang orang ketiga, angkat tangan orang ketiga. Siap orang ketiga? Ah, Ustaz bacain dulu nih jatahnya. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم pendek. Kul katakan yatawaffakum yang akan mewafatkan kalian bayangin malaikat nyabut nyawa gitu ya nyawanya ruhnya dicabut kul katakan Kul ini katakan kepada Muhammad, katakanlah Muhammad, yatawaffakum yang akan mewafatkan kalian malakul mauti malaikat pencabut nyawa alladhi wukila bikum yang diutus untuk kalian Lihatin Ustaz Qul yatawaffakum Ayo Malakul mauti Alladhi wukila bikum Katakan yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat pencabut nyawa yang diutus kepada kalian. Ya ini Ustaz ya, orang ketiga. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Coba, satu, dua, tiga. lazi wuk kilabikum dengerin sekali lagi orang ketiga Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Coba Lebih keras. Kul yatawaf malakul lazi wuk. Sekali lagi tambah keras. Orang pertama, orang kedua, dengerin, Ustadz ulang jatahnya. Orang pertama, وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد Orang kedua Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun Orang ketiga قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم dah Orang keempat, angkat tangan, terakhir. Nih dengerin, empat panjang nih ayatnya. Thumma ila rabbikum turja'un panjang pendek orang keempat ikutin Summa ila rabbikum coba lalu kepada Rob mula turja'un kalian akan dikembalikan Thumma ila rabbikum turja'un Coba orang keempat Baik, sekarang kita akan baca sama-sama bareng sama Ustaz. Orang pertama bareng sama Ustaz, orang kedua bareng kedua, orang ketiga bareng Ustaz dan orang keempat. Saat Ustaz lagi baca. Siap kira-kira? Yuk, mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pertama, wa qalu a'idha fil أئنا لفي خلق jadid kedua bal hum biliqa'i kafirun ketiga qul yatawaf malakul mautil ladhi wukila bikum empat thumma ila rabb Rabbikum bukan Rabbihim ulang orang empat thumma ila ah selamat menikmati ajaran masing-masing temannya. Yuk cepetan. Ustadz kasih waktu sampai Isya. Orang pertama yang kenceng, jangan malu-malu. Yang temennya juga ngikutin ya dengan suara keras. Yuk mulai. Oh, apa-apa. ela, ela Kita break dengarkan azan dulu. Jawab azan ya. Tidak ada yang bicara. Siapa yang menjawab azan dan kemudian membaca doa setelah azan maka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan komandan azan. Muazinnya mana muazinnya? Ya, Pak Faisal sini. الله أكبر الله أكبر الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول على الصلاة حي على الصلاه Kita lanjutkan ya. Duduk lagi bersama kelompoknya. Ustaz ulang lagi nih ayatnya. Kali aja yang ngajar lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. <clears throat> Orang pertama. Wa qanu aida dhalalna fil ardi a inna la khalqin jadid. Sudah? Orang kedua. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Orang ketiga. Qul yatawaffakum malakul mautil alladhi wukila bikum pangempat Thumma ila rabbikum turja'un siapa Setiap orang? Yuk lanjutkan 10 menit lagi boleh Ajarkan kelompoknya connected. Sudah belum? Yuk, bareng-bareng kita baca ya. Kita ulang-ulang. Ustadz Habib, Muhammad Muslik maju ke depan, pimpin dua ayat ini, dua. Bismillahirrahmanirrahim وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Lagi ya. Wa qalu. satu, dua, tiga. Wa qalu a'idha dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid. Bal hum biliqa'i rabbihim ka بكم ثم إلى ربكم ترجعون Ya, ti- tiga kali lagi. Satu, dua, tiga. Wa qalu أإذا ضللنا في الأرض أإنا balhum biliqai rabbihim kafirun qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum Sekali lagi. Wa qalu aida walalna fil ardi a inna fi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim ka Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un Terakhir, yuk yang kenceng suaranya ya. Wa qalu a'idha dolar balhum biliqa'i rabbihim kafirun Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum Summa ila rabbikum tur Menghafal Quran mudah. mudah. Gimana? Mantap? Insyaallah Ustadz pengen ngasih tahu kemarin Ustadz dari Klaten dan Solo bersama Ustadz Habib Ibrahim Usbib dan waktu di Klaten ada 150-an orang yang hadir dan Ustaz cuma ngajarin empat ayat surat Ar-Rahman ayat 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah Allah kasih semuanya senang seperti kita rasakan ngapal Quran saat ini. Usai itu begitu orang-orang minat tanda tangan buku menghafal Quran semula tersenyum saya lagi ngelayanin orang tanda tangan dan orang foto. Datang seorang pria nama panggilan Ustaz Aan. Itu bisa dilihat di Instagram saya. Ustaz Aan ini Masya Allah bilang, Ustadz Bobi ngerubah hidup saya. Kenapa emang? Saya ikut pelatihan di Jogja Ustadz. Ustadz ngajarin 10 ayat waktu itu. 10 ayat habis ngafal itu, bagi saya ini terlalu keren dan terlalu mewah kalau hanya saya hafalkan sendiri. Jadi nggak boleh buat saya aja. Jadi dengan modal 10 ayat itu, Aan pengen ngajarin orang dan ilmu itu mahal, ilmu itu makin tajam kalau diajarin. Kalau buat sendiri doang, udah segitu aja. Tapi kalau makin diajarin, makin keren itu ilmu. Aan bicara dan saya rekam itu di Instagram live saya. Aan ngomong, maka saya datang ke Car Free Day Jogja Ustaz. Bawa spanduk, nih orang nekat betul, bonek. Dia bawa spanduk, tulisannya begini, Berhenti sejenak, hafalkan satu ayat Al-Quran. Rupanya orang pada olahraga melihat ini pada berhenti itu mulai beberapa orang berhenti. Maka hingga orang ketagihan ngafal Quran mesti cuma satu ayat sama dia. Hingga kemudian ada seorang ngomong, "Bapak hafiz Quran?" Enggak, baru 10 ayat. Wih. Orang yang nanya itu ngomong, "Ini anak saya hafal tiga juz." Maka kemudian An bilang, "Betul, Dek, kamu hafal tiga juz." Hafal? Hafal dengan artinya enggak? Enggak, cuma ayatnya aja. Oh, kalau begitu nanti kamu hafalkan ya berikut artinya. Masya Allah, hanya bekal 10 ayat itu kemudian saya ketagihan Ustaz, saya ngajar sana sini sana sini hingga akhirnya secara rutin sekarang Aan ngajarin kelapas lembaga pemasyarakatan Boyolali, Purworejo dan doakan Ustaz eh Klaten dan Purworejo. Doakan sebentar lagi saya akan masuk lapas Boyolali. Jadi masuk lapas. Apa yang kamu ajarin An? Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya bikin gerakan apa namanya Ustaz Bukan apa namanya sajadah uh, An-Naba Roadshow An-Naba. Jadi kemana-mana dia ngajar an aja. Kenapa cuma An-Naba? Ya karena hafalnya cuma an doang Ustaz. Lihat bayangin. Tapi Masya Allah, surat An-Naba 40 ayat itu setiap dia ngajar ke lapas hanya dengan empat kali pertemuan. Jadi sekali pertemuan lebih dahsyat daripada saya ngajar di Al-Falah. Kalau di Al-Falah ini saya ngajar cuma satu dua ayat, itu Aan yang cuma modal cuma segitu aja, dia ajarin sepuluh ayat, sepuluh ayat, sepuluh ayat, sepuluh ayat. Hingga empat kali pertemuan, orang lapas hafal surat An-Naba. Hingga akhirnya dia ketagihan, dia bikin gerakan namanya Kotaku, Komunitas Tahfiz Quran. Dan direkam oleh saya di Instagram live saya, Aan ngomong begini, doakan Ustaz, Saking senengnya saya cetak mushaf Al-Quran dengan metode Ustaz. Jadi Masya Allah, ini orang nih, hanya hafal 10 ayat, Allah muliakan dia sampaikan kemana-mana. Dia minta saya kasih video endorsement, video testimoni saya ngomong, Lihat Ustadz Aan hanya bakal 10 ayat dia ngajarin kemana-mana. Sebab nggak jadi masalah, nggak usah nunggu sampai 30 juz Anda ajarkan. Nih Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meski cuma satu ayat. Maka nanti pulang dari sini yang belum pernah ngajarin keluarganya mulai ajarin dua ayat tadi. Siap kira-kira? Tapi belum benar Ustadz bacaannya. Ah, kalau belum benar bacaannya, Ustadz mau nemenin kalian ngafal Al-Quran surat sajadah langsung ke HP kalian tiap hari. Mau gak kira-kira? Mau? Yang mau semuanya keluarin HP-nya. Ayo cepetan. Ustadz akan nemenin kalian ngafal Quran sampai 30 juz. Amin. Ini ini gratis. Sudah? Sorot. Catat nomor ini yang di layar nih 0878 84 huh? 8411 9544 Catat nomor dulu catat Tulis di nomor kontaknya ya Simpan di kontak Anda itu nomor Ustadz Bobi. Udah belum? Tulis dulu itu. Nanti Ustadz mau nemenin antum di grup ngafal Quran lewat WhatsApp. Punya WhatsApp nggak? Nah, daftar itu. Simpen dulu 0878 8411 94 eh, 9544 Simpen Ustadz Bobi ganteng. Udah belum? Ah, kalau sudah kirim SMS atau WhatsApp. Formatnya nama. Misalnya Faisal, Muslik, Dewi, nama panggilan saja, Tuti, terserah. Nama panggilannya. Spasi alfalah. Nama spasi Al-Falah. Jadi nanti kita akan bikin grup menghafal surah Al-Falah. Eh menghafal grup ini namanya surah Al-Falah nih. Grup ini grup Al-Falah. Spasi lagi As-Sajdah. Ah menghafal surah As-Sajdah. Udah belum? Spasi lagi jenis kelamin. Pilih ya, L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Jadi nanti supaya tidak mendengar suara lain jenis dia akan dibikinkan grup akhwat, grup akhwat, grup ihwan, grup ihwan. Pilih ya. Jangan atau itu gawat atau. Dah. Contoh Bobby spasi Alfala spasi Asjeda spasi L. Contoh Dewi spasi Alfala spasi Asjeda spasi P. Sudah? Send, kirim. Bentuknya SMS atau WhatsApp terserah. Termasuk juga semua karyawan Askar Kauni kirim ke situ ya. Biar nanti kalian yang jadi admin dan reviewernya. Kalau tadi Anda ngerasa nggak becus ngajarin kelompok Anda, atau Anda sebagai anggota merasa kayaknya nggak pas yang diajarin bacaannya, nah, nanti di dalam grup ini insya Allah maksimum dalam tiga hari nanti Anda akan diundang untuk ngafal surah sejedah ayat 1 sampai ayat 11 nanti di drop videonya video yang sampai ke handphone kalian hukumnya halal digunakan untuk pribadi dikasih tahu, dikirim ke pasangan, kepada keluarga, kepada sahabat, family, kerabat. Hukumnya boleh ajak sebanyak-banyaknya orang penghafal Quran. Gak bisa. Enggak itu yang itu sudah. Ya itu, ntar bakal diundang. Ya. Kalau nggak bisa WA, SMS aja bisa. SMS kirim. Sudah? Kalau sudah dikirim, tunggu. Insya Allah tiga hari kalian akan diundang dalam grup WhatsApp. Kalau nggak punya WhatsApp, Telegram. Kalau nggak nanti di Facebook dikirim, di YouTube, semua media sosial yang kalian punya. Dan ini nggak cuma sejedah. Nanti kalau kalian ketagihan semua surat 30 juz doain ya. Mudah-mudahan Ustadz Askar Kauni bisa nemenin kalian semuanya ngafal sampai 30 juz. Sudah? Kalau sudah simpen HP-nya, masukin lagi. Ustaz doakan mudah-mudahan orang yang semangat ngafal Quran meski dua ayat di malam ini Allah mudahkan menjadi hafiz hafizul Al-Quran. Orang yang semangat istiqomah datang di majelis ini mudah-mudahan Allah kasih istiqomah untuk senantiasa bersama Al-Quran Gak cuma di dunia nanti Al-Quran nemenin di kubur Al-Quran nemenin nanti di padang masyar, Al-Quran nemenin kita di yomil hisab Al-Quran bakal nemenin kita ketika sirat Al-Quran bakal nemenin kita ketika Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Amin. Dan in hadzal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini Al-Qur'an dia akan jadi pemberi syafaat kelak bagi para sahabatnya. Kalau kalian ngerti makna sahabat, sahabat itu adalah yang nggak pernah bisa jauh. Kalau nggak kelihatan, nyariin. Kalau misalnya terlupa, maka dia ingat, Nah itu sahabat. Maka rupanya Al-Quran punya sahabat. Dan Ustaz doakan, mudah-mudahan Allah takdirkan saya, anda, kita semua, keluarga kita, keturunan kita, mudah-mudahan menjadi sahabat Al-Quran. Maka yuk, sekarang kita seperti pekan-pekan yang lalu, Ustaz mengajak kita infak terbaik buat para santri, duafa, yatim, penghafal Al-Quran, Mudah-mudahan setiap huruf yang mereka hafal karena infak dari kita, mudah-mudahan pahalanya seumur hidup mereka ngafal Quran, pahalanya Allah sampaikan kepada kita. Ini investasi yang paling hebat, investasi yang seumur hidup. nggak cuma hidup di dunia, sampai akhirat. Yuk, bagi mereka yang pengen bangun, kumpulkan ke depan, infak, jangan lupa doa, minta sungguh-sungguh, bilang sama Allah, Allah ya Allah, jadikan diriku, keluargaku, anak keturunanku semuanya menjadi ahlul Quran. Yuk semuanya bangun, kita infak. Ibu-ibu silakan di depan. Bawa apa sudah. Silahkan yang mau infak ke depan. Doa ya sambil infak doa Sebagaimana Allah sudah mudahkan, Allah takdirkan malam ini kita bisa hafal dua ayat, maka enggak berat bagi Allah untuk takdirkan kalian bisa menjadi hafiz hafizoh 30 juz. Baik, sebelum kita mulai sholat isya dan iqamah dikumandangkan, Ustaz pengen kita baca ayat 10 dan 11 tadi. يؤتعوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا جرس وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون sama-sama Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai malam Senin eh, malam Selasa pekan depan ajak lagi keluarga sahabat tetangga semuanya ramaikan majelis ini mudah-mudahan kalau kita berjemaah di dunia dalam kebaikan, dalam ketaatan. Mudah-mudahan nanti masuk surga juga Allah jadikan kita semuanya rombongan. Amin. Ya Rabbal alamin. Doa forum majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini menu